atas meninggalnya para qurra 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian berkata Al-Hafidh Abu al Fida Imaduddin Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullahu taala ثم غزا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة ذات الرقاع kemudian Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم melakukan perang yang disebut dengan perang Zatul Riqa'. Wahia Ghazwatu Najd dan juga disebut perang Najd. Perang Zatul Riqa'. Dan berselisih para ulama ulama usyar dalam menjelaskan Sebab mengapa peperangan tersebut disebut sebagai perang Zatul Riqa' yang masyhur dari kalangan para ulama dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala bahwa disebut perang tersebut dengan perang Zatul Riqa' disebabkan karena kaki-kaki para sahabat yang yang berlubang-lubang atau terluka pada saat mereka per, melakukan perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki tanpa alas kaki dalam peperangan tersebut yang menyebabkan terlukanya kaki-kaki mereka sehingga mereka uh, membungkus kaki-kaki mereka tersebut dengan potongan-potongan kain. Dengan riqa' yakni riqa'ah potongan kain. Sehingga disebut perang tersebut dengan perang Dzatur Riqa'. Kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka mengikuti peperangan demi peperangan dalam kondisi kehidupan mereka serba kekurangan Sampai terkadang mereka melakukan perjalanan tanpa alas kaki. Yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharapkan ridha dari Allah sehingga mereka rela untuk melakukan perjalanan yang bahkan tanpa alas kaki kita bisa mengetahui kondisi uh, Arab ketika itu. Ada musim panas. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya perjalanan mereka dengan tanpa alas kaki melakukan satu perjalanan bahkan dengan tujuan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mengatakan bahwa uh, disebut perang tersebut dengan perang Zatul Riqa' disebabkan karena mereka me menyobek bendera-bendera mereka ketika itu. Disebabkan karena mereka memerlukan kainnya. Membutuhkan kainnya, potongan kain dari bendera tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa disebut perang Zatul Riqa karena ada tempat yaitu pohon yang ada di daerah tersebut yang pohon tersebut disebut dengan Zatul Riqa' sehingga daerah itu dikenal dengan Zatul Riqa' disebabkan karena pohon yang tumbuh yang diberi nama dengan nama tersebut dan ada lagi yang berpendapat dengan pendapat yang lainnya namun yang masyhur disebut perang Dhatul Riqa adalah pendapat yang pertama yaitu disebabkan karena terlukanya kaki-kaki para sahabat berlubang-lubangnya kaki para sahabat disebabkan karena mereka menempuh perjalanan yang jauh dengan kaki-kaki mereka tanpa alas kaki. Kata Al-Hafidh bin Kathir rahimahullah fa kharaja fi Jumad al-ula min hadhihi as al rabiah yuridu Muharib wa Bani Sa'labah ibn Sa'ad ibn Ghatafan. Keluarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan itu terjadi pada bulan Jumada al-Ula pada tahun keempat Hijriyah di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memerangi kabilah Muharib dan Banu Sa'labah kabilah Muharib dan Banu Sa'labah bin Sa'ad bin Ghadafan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memimpin peperangan tersebut. Memimpin pasukan itu, ghazwah. Wastamala 'ala al-Madinah Abu Dzar al-Ghifari. Dan beliau <clears throat> mewakilkan atau mengangkat sebagai pemimpin yang <clears throat> mengatur Madinah adalah Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an. Sebagian mengatakan Utsman bin Affan yang diangkat ketika itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasara hatta balagha nakhla maka berjalanlah beliau hingga sampai ke satu daerah yang disebut Nakhl. Jadi Nakhl ini nama daerah. Satu tempat di Najd yang berasal dari Qatafan. Pada saat beliau tiba di daerah tersebut, daerah Nakhl, falaqiya jam'an min Qatafan fatawaqafu. Maka beliau pun menemui sekumpulan kaum dari Ghatafan. Maka mereka pun berhenti. Yani mereka uh, saling menahan menahan diri. Walam yakun bainahum qital. Dan tidak terjadi peperangan pada saat itu karena e, antara sebagian kaum dengan sebagian yang lain mereka saling menakut-nakuti antara satu dengan yang lain yang mendatangkan rasa takut sehingga mereka menahan diri dan tidak terjadi peperangan illa annahu shalla yauma idzin salatal khauf hanya saja pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul khauf pertama kali. Salatul khauf pertama kali dalam peristiwa Dzatul Riqa'. Fima dzakarahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu min ahli siyar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari ahli sejarah. Ini yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama sirah bahwa kejadian zatul Riqa' atau Ghazwatun Najd itu terjadi sebelum terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Setelah perang Uhud. Jadi antara Uhud dan Khandaq. Ini kebanyakan para ahli sejarah mereka menyebutkan kejadian tersebut sebelum Khandaq. Namun hal ini dikritik eh, uh, oleh para ulama di antaranya al hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di sini beliau mengatakan wahada muskil. Ini problem, ini bermasalah, yakni penyebutan kejadian perang Zatul Riqa lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul khauf pada perang tersebut ini satu hal yang yang butuh ditinjau, diteliti. Ini problem kata beliau. لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد sebab telah disebutkan dalam riwayat Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dari hadis Abu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasahu al-musyrikuna yawm al-khandaq an adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya fa sallahunna jami'an. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam peristiwa perang Khandaq kaum musyrikin menahan beliau yang menyebabkan beliau terhalangi dari mengerjakan salat ala asr dan zuhur, salatul zuhur dan salatul asr. Karena tersibukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin dalam menghalangi orang-orang kafir yang mereka hendak memasuki kota Madinah dan mengepung kota Madinah ya dalam peristiwa perang Khandaq sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhalangi dari sholat duhur, dari sholat asar, dari maghrib dan isya sehingga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengerjakan seluruh sholat itu pada satu waktu yaitu di sholat di waktu maghrib ya berlalu waktu zuhur berlalu waktu asar beliau belum sempat mengerjakan sholat ya disebabkan karena beliau tersibukkan menghadapi orang-orang kafir Sampai tiba waktu maghrib. Barulah kemudian beliau mengerjakan sholat tersebut. Pada waktu maghrib. Ya, ini dalam peristiwa perang Khandaq. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tersebut sebelum turunnya ayat yang menerangkan tentang sholatul khauf yang disebutkan dalam suratul Nisa. Wadalika qabla nuzuli sholatul khauf dan peristiwa Khandaq ini sebelum turunnya ayat yang menerangkan tentang disyariatkannya salat khauf. Ya, sebab salatul khauf di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan salatul khauf dengan kondisi apapun mereka. Bahkan Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kalian dalam kondisi khauf maka kalian mengerjakan salat dalam keadaan uh, berjalan atau dalam keadaan berkendaraan kerjakan salatul khauf dalam kondisi apapun. Dalam artian tidak diperbolehkan meninggalkan salat hingga keluar dari waktu udur. Ya, Sementara dalam peristiwa perang Khandaq Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asar di waktu maghrib. Di waktu maghrib. Setelah turunnya salatul khauf tidak lagi diperbolehkan. Salat harus dikerjakan pada waktunya. yakni waktu udhur. Salat az-zuhur wal asr dikerjakan di waktu asar atau di waktu zuhur, maghrib, isya dikerjakan pada waktu maghrib atau di waktu isya. Naam. <clears throat> Sehingga uh, peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul khauf Sebelum terjadi perang kontak ini perlu diteliti lebih lanjut. Sebab kalau seandainya telah disyaratkan salatul khauf sebelum kontak, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka mengerjakan salatul khauf dalam peristiwa kontak. Namun tidak demikian keadaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan salatul khauf. Kalau Kata para ulama sejarah, wa inna salah salatul khuf bi Usfan. Bahwa yang benar salatul khuf itu terjadi di Usfan. Terjadi di Usfan dan itu setelah jauh setelah perang Khandaq bahkan setelah Khaybar. Ya, setelah Khaybar. Kama rawahu Abu Ayyash Az-Zuraqi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ayyash Az-Zuraqi, ini sahabat di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Usfan Satu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Usfan fa shalla biha adh-dhuhra maka beliau pun mengerjakan salat zuhur wa 'alal musyrikin idzin Khalid walid yang memimpin pasukan kaum musyrikin ketika itu adalah Khalid ibn walid sebelum beliau masuk ke dalam al-Islam. Faqalu maka orang-orang musyrik mengatakan laqad asabna minhum ghaflah. Ya, kami akan mendapati waktu di mana mereka lalai. Waktu di mana mereka lalai, yakni mereka tidak berjaga-jaga karena mereka yakni kaum muslimin akan mengerjakan salat. Thumma qalu kemudian mereka mengatakan innalahum salatan ba'da hadhihi hiya ahabbu ilaihim min amwalihim wa abnaihim sesungguhnya mereka itu yakni kaum muslimin mereka memiliki salat setelah ini yang salat itu mereka lebih cintai dari harta dan anak-anak mereka maksudnya bahwa apabila mereka telah mengerjakan salat dan itu pasti mereka lakukan di saat itulah kaum muslimin dalam keadaan lalai mereka tidak berjaga-jaga seluruhnya wajib untuk salat Nah, itu akan menjadi kesempatan bagi orang-orang musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Untuk menyerang kaum muslimin karena mereka menyangka bahwa kaum muslimin dalam keadaan uh, lalai ketika itu, ketika mereka mengerjakan salat. Fanazalat yakni salat al-khauf, maka turunlah ayat yang menerangkan untuk mengerjakan salatul khauf. Ini kejadian di Usfan. Baina zuhri wal asri di mana beliau mengerjakan salatul khauf ya ayat yang menerangkan tentang khauf antara zuhur dan asar waktu turunnya ayat tersebut wa binal asra <clears throat> maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar bersama kami fa farraqana fariqain lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kelompok kami menjadi dua bagian menjadi dua bagian sehingga tetap terjaga satu bagian satu kelompok salat yang satu kelompok berjaga-jaga uh, melihat musuh. Nah, dengan tata cara salatul khauf yang ma'ruf yang pernah kita terangkan pada saat membahas masalah uh, permasalahan ini. Maka itu kejadian di Usfan, salatul khauf. Wa dzakara al-hadits akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i dan beliau menyebutkan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam Al-Isabah sanadnya bagus. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilan baina Bajnan wa Usfan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di satu daerah antara Dajnan dan Usfan antara Dajnan Dajnan dengan jim yang disukun atau Dajanan dua-duanya disebutkan oleh para ulama dan Dajnan ini adalah sebuah bukit atau bukit kecil ya yang jaraknya dari Mekah kurang lebih 25 mil adapun Usfan satu kampung kampung yang berada di antara Mekah dan Madinah. Biasanya kalau eh, kita melakukan perjalanan baik dari Mekah menuju Madinah atau Madinah menuju Mekah di situ ada tanda yang disebutkan bahwa ini adalah daerah Usfan, tempat yang ma'ruf. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di satu daerah antara Dajinan dan Usfan, muhasirul musyrikin, di mana beliau ingin Eh, memblokade kaum musyrikin. Siapa di antara orang-orang musyrikin yang memungkinkan untuk dicegat lalu kemudian diperangi. Faqala al-musyrikun maka berkata orang-orang musyrik inna li haula'i salatan hiya ahammu ilaihim min abnaihim wa abkarihim. Sesungguhnya mereka ini yakni kaum muslimin mereka memiliki salat yang lebih mereka pentingkan yang lebih mereka cintai dari anak-anak mereka dan gadis-gadis mereka. Ajmi'u amrakum thumma milu alaihim milah wahidah. Kalau begitu, siapkan diri kalian. Bersiaplah kalian, kemudian kalian melakukan serangan dengan sekali serangan. Ya, secara uh, serempak menyerang kaum muslimin. Faja'a Jibril alaihissalam maka datanglah Jibril alaihissalam fa'amarahu ayyaqsima ashabahu nisfain dan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagi para sahabatnya menjadi dua kelompok dan seterusnya wa al hadis yang kemudian beliau diperintahkan untuk mengerjakan salatul khauf hadis riwayat Nasa'i Tirmidzi Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih hadis hasanun sahih وقد علم بلا خلاف anna غزوة عثمان كانت بعد الخندق dan telah diketahui tidak ada perselisihan di kalangan ulama sejarah bahwa perang Utsman itu terjadi setelah Khandaq bukan sebelum Khandaq namun setelah Khandaq faqtada hadha anna dhat ar-riqa ba'daha bal ba'da Khaybar maka ini juga menunjukkan bahwa peristiwa Dhatul Riqa' yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholatul khauf dalam peristiwa itu itu bukan terjadi sebelum khandak sebagaimana yang banyak disebutkan oleh ahli sejarah mereka meletakkan peristiwa perang ini sebelum khandak setelah Uhud yang benar bahwa peristiwa Dhatul Riqa itu terjadi setelah Khandaq bahkan setelah Khaybar. Ya kata Ibnu Kathir rahimahullah ba'daha bal ba'da Khaybar ya setelah uh, peristiwa perang Khandaq dan bahkan setelah peristiwa perang Khaybar. Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah itu ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah uh, menyebutkan uh, peristiwa Dzatul Riqa' di tempat ini ya uh, mengikuti metode keumuman para ahli sejarah yang mereka meletakkan peristiwa perang Dzatul Riqa' sebelum Khandaq. Namun secara teliti ba'da tahqiq setelah meneliti riwayat-riwayat dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa peristiwa Dzatur Riqa bukan terjadi uh, pada tahun keempat pada bulan Jumat dan Ula. Namun terjadi setelah peristiwa Khandaq bahkan setelah peristiwa Khaybar. Wallahu taala a'lamu bis sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله